Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد dan demi pertalian bapak dan anaknya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat أو مسكينا ذا متربة atau orang miskin yang sangat fakir ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang أولئك أصحاب الميمنة mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.